Zakaria bi khamsi kalimatin lima kata artinya lima perintah dari Allah Subhanahu wa taala ayyamala bihinna dan memerintahkan kepada Yahya untuk beramal dengannya wa ayyamura bani Israel dan Allah memerintahkan kepadanya agar supaya ia menyuruh dan memerintah Bani Israel an ya'malu bihinna untuk beramal dengannya wa annahu kana kada an yubti'a biha hampir saja Nabi Yahya berlambat-lambat di dalam menyampaikannya terlambat faqala lahu Isa alaihi salam maka Nabi Isa alaihi salam berkata kepadanya innaka qad umirta bi khamsi kalimat sungguhnya engkau diperintah lima kata atau lima perintah oleh Allah Subhanahu wa taala anta mala agar supaya engkau beramal dengannya wa ta'muru bani dan engkau perintahkan bani Israel an ya'malu bihinna untuk beramal dengannya fa imma an tuballighahunna engkau bisa saja memilih untuk menyampaikannya wa imma an uballighahunna atau saya saja yang menyampaikan kepada mereka faqala ya akhi maka Yahya bin Zakaria mengatakan wahai saudaraku inni akhsha saya khawatir in sabaqtani kalau engkau mendahului saya an u'adzaba aw yakhsa aw yukhsafa bi saya khawatir diadab oleh Allah SWT Ini seorang Nabi Yang masih khawatir Seandainya ia terlambat saja menyampaikannya Bukannya menyembunyikan Tetapi Terlambat loh menyampaikan kepada untuk <clears throat> menyampaikan kepada Bani Israel beliau khawatir dia akan diadab atau yukhsafa bihinna ditenggelamkan ke dalam bumi ini takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala hanya karena terlambat menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan menyampaikan kepada Bani Israel. Qala <clears throat> maka beliau sahabat yang menyampaikan ini menyampaikan hadis tersebut mengatakan bahwasanya Rasulullah kemudian bersabda fajama'a Yahya bin Zakaria Bani Israel akhirnya Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa hatta tala al masjid hingga masjid itu penuh dengan mereka ida ala suraf maka beliau didudukkan di atas sebuah tempat duduk di atas serambinya fahamidallah maka beliau kemudian memulai dengan memuji Allah SWT wa asna alaih dan memujinya summa qala kemudian beliau berkata innallaha amarani bi khamsi kalimatin sungguhnya Allah memerintahkan aku dengan lima perkara. An a'mala bihinna yang aku harus lakukan beramal dengannya wa amurukum dan aku diperintahkan untuk memerintah kalian an ta'malu bihinna supaya kalian beramal dengannya. Awaluhunna perintah yang pertama an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini lima perintah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Yaitu perintah pertama yang disebutkan yang diwasiatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Yahya bin Zakaria adalah perintah untuk menyampaikan akidah tauhid. budullah, Anta'budullah, anta'budallah, ta'budullah wa la tusyriku Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Wasiatnya lima perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Bani Israel adalah juga kalimat tauhid. Lalu kemudian Nabi Yahya menyampaikan sebuah perumpamaan. Fa inna zalika. karena sungguhnya perumpamaan hal itu kama salirojulin adalah seperti atau bagaikan seorang laki-laki istaro abdan ia memilih ia membeli seorang budak karena budak ini bisa dijual belikan budak ini bisa diperjual belikan. dan disebutkan perumpamannya di sini seorang yang beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dengan seorang yang dia membeli seorang budak min khalisi malihi dari hartanya yang paling bersih biwarikin dengan uang perak atau zahabin atau uang emas dia membelinya dengan perak atau emas faja'ala ya'malu maka budak tadi ia beramal melakukan tugasnya wa yuaddi ghallatahu ila ghairi sayyidihi perumpamaan orang yang tidak melakukan atau melakukan kesyirikan seorang budak sudah dibeli dengan khalisi malihi dengan hartanya yang paling murni lalu kemudian budak tadi beramal tetapi menyerahkan hasilnya, hasil amalnya itu bukan kepada tuannya. Bukan kepada tuannya. Perumpamaan orang yang dia ini berbuat syirik kepada Allah SWT dan tidak beramal, tidak mentauhidkan Allah seperti halnya seorang budak yang dibeli tetapi ketika dia beramal melakukan amal dia menyerahkan hasil amalnya itu bukan kepada tuannya. Padahal yang membeli adalah tuannya. Dia adalah milik tuannya. Ini perumpamaannya seorang manusia itu adalah budak Allah SWT oleh karena itu manusia adalah Abdullah hambanya, budaknya Allah SWT dan kita semuanya ini adalah budak adalah hamba adalah hamba Allah SWT dan kita adalah milik Allah. Maka seorang sebagai seorang hamba, maka dia seharusnya beramal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Bukan bersyukur kepada yang lain. Atau kita menyerahkan amalan kita ini memperuntukkan bukan kepada Allah. Ini maksud perumpamaan ini. Sehingga disebutkan di sini seorang budak dia sudah dibeli bukan <clears throat> dibeli dengan harta campuran atau gabungan, tapi betul-betul dari hartanya pribadi yang paling bersih. Tetapi kemudian dia menyerahkan hasilnya kepada orang lain. Bagaimana sebenarnya jika seandainya seorang itu punya budak, tetapi ternyata budaknya tersebut dia kemudian menyerahkan hasilnya kepada orang lain? Atau karyawan dia bekerja di tempat kita, kita yang membayarnya, lalu kemudian dia bekerja dan beramal, tetapi hasilnya dia serahkan kepada orang lain. Hasil kerjanya itu diserahkan kepada orang lain. Padahal dia beramal, kita menggajinya, kita memberi makan, dan seluruh apa yang dia butuhkan kita kasih, agar supaya dia beramal untuk kita. Tapi dia ternyata menyerahkan hasilnya kepada orang lain. Bagaimana kemarahan kita? kalau kita akan pecat orang tersebut. Kita akan memecatnya. Karyawan yang seperti ini. <clears throat> Fa'ayyukum yasuruhu, Mana di antara kalian yang senang ayyakuna abdahu kadzalik? Mana di antara kalian yang senang hambanya seandainya dia punya budak seperti itu? Siapakah yang senang dengan budak yang seperti ini? Maka yang terjadi adalah justru apa? bukan musnah tetapi adalah kemarahan dan kemurkaan. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menunjukkan seorang itu tidak memiliki rasa terima kasih bersyukur kepada yang menciptakannya kepada yang menciptakannya dan memberikan segala kenikmatan kepada dirinya. Ini perintah pertama, wasiat yang pertama dari wasiat Nabi Yahya bin Zakaria dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua diingatkan wa annallaha khalaqakum. Yang kedua bahwasanya Allah telah menciptakan kalian wa razaqakum dan telah memberi rizki kalian fa'buduhu maka sembahlah maka menyembahlah kalian beribadah kalian kepada Allah SWT wala tusyriku bihi syai'a janganlah kalian itu menyekutukannya dengan sesuatu apapun diingatkan kembali dengan perintah yang kedua yang juga sama perintahnya tetapi diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang telah menciptakan kalian dan memberi rizki wa amarakum bis salah. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga Allah memerintahkan kalian itu dengan salat. Fa innallaha karena Allah Subhanahu wa taala yang sibu wajhahu li wajhi abdihi. Dia akan menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Malam yang safit selama dia tidak berpaling dalam beribadah kepada Allah SWT seorang hamba yang dia itu betul-betul menghadapkan wajahnya kepada Allah semata maka Allah pun juga akan menghadapkan kepada dirinya Allah akan menghadap kepada dirinya menerimanya menyambutnya sebagaimana seorang yang dia datang dengan baik bertamu maka dia akan disambut oleh tuan rumah dengan sambutan yang baik dengan sambutan yang baik bukan dibelakangi atau dicuekin dan kemudian di eh, dia menghadapkan wajahnya ke arah yang lain. Coba kalau kita menghadap kepada seseorang, datang kepada seseorang, orang tersebut tidak memandang kita. Memandang ke arah yang lainnya. Setiap berbicara dia tidak memandang kepada kita. Bagaimana? Kita akan merasa dihina. Dan bisa jadi kita langsung meninggalkan orang tersebut. Saya tidak dihargai orang tersebut. Ini adalah perumpamaannya seorang yang dia itu menghadap kepada seorang tapi orang tersebut tidak menyambutnya. Berpaling pada yang lain. Demikian juga seorang hamba. Ibaratnya seorang yang salat kepada Allah SWT Ia menghadapkan wajahnya kepada Allah dia menghadapkan wajahnya kepada Allah. Sementara orang yang dia berpaling dari salat adalah seperti orang yang dia menghadapkan wajahnya minimal itu kepada selain Allah atau bahkan menghadap kepada selain Allah. Nih. Maka bagaimana kemurkaan Allah? Maka demikian juga balasan Allah kepada seorang yang dia itu tidak sholat atau dia itu tidak melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkannya. Fa'idha sallaitum falatal tafitu. Jika maka jika kalian itu sholat, janganlah kalian itu menengok-nengok. Jangan kalian ber, berpaling. Seorang harus konsentrasi di dalam dia sholat, dia ini harus penuhnya, dia ini menghadapkan wajahnya, hatinya itu kepada Allah. Bukan dia menghadapkan hatinya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, tetapi hatinya kemana-mana. Ini, ini maksud dari perintah ini tadi. Maka Allah SWT selama hamba itu hatinya tertuju kepada Allah di dalam salatnya, dia betul-betul beribadah kepada Allah, tidak ada niatan dalam hatinya kepada selain Allah, maka Allah juga akan menyambutnya, menyambut salatnya. Ini perumpamaan. Maka dikatakan, maka kalau kalian itu sholat, janganlah kalian itu berpaling Berpaling itu dengan muka ataukah dengan hati kita? Fala itu. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat itu juga diperintahkan kepada Nabi Yahya dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, wa awsani bis salati. Hey. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan bersabda sebagaimana dinukil oleh Allah Allah memerintahkan aku mewasatkan kepadaku untuk sholat sehingga sholat itu bukan hanya perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah saja atau diberikan kepada Rasulullah sebagaimana Nabi Musa juga ketika dalam hadis Isra dan Mi'raj Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah SAW ini eh, mintalah kalian keringanan karena umatmu tidak akan siap menerima sebanyak itu. Aku sudah berpengalaman. Ini menunjukkan Nabi Musa juga diperintahkan untuk untuk salat. Kenapa sekarang Nabi? Eh, kenapa sekarang kaum Nasrani tidak melaksanakan salat? Ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya telah meninggalkan perintah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk salat dan untuk memerintahkan Bani Israel untuk salat. Demikian juga Nabi Yahya bin Zakaria ini. Diperintahkan oleh Allah untuk salat dan untuk beramal dan memerintahkan dan memerintahkan Bani Israel untuk salat. <clears throat> Maka dikatakan di sini Faidah salaitum falataf itu jika kalian itu salat maka jangan menengok, jangan kalian itu menoleh kepada yang lain. Perintah yang berikutnya wa amarakum bisiyam. Demikian juga Nabi Yahya juga diperintahkan untuk puasa. Wa amarakum bisiyami. Dan ini menunjukkan puasa juga merupakan perintah Allah SWT yang lama artinya bukan hanya diperintahkan kepada Rasulullah sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina qablihim telah diperintahkan kepada kalian itu siam puasa kama kutiba alal ladina min qabli sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya hanya agar supaya kalian bertakwa kepada Allah maka diperintahkan di sini aku perintahkan kalian untuk siam berpuasa fa inna masalah dzalika maka diberikan perumpamaan lagi sangat banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis sehingga sebenarnya kalau kita ini mau mencari perumpamaan, maka kita ini akan mendapatkan banyak perumpamaan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentunya perumpamaan yang benar, bukan asal perumpamaan. Tidak kemudian kita mengumpamakan dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat <clears throat> jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini sebuah perumpamaan. <coughs> Fa inna masalah dzalika kama rajulin. Perumpamaan orang yang siap berpuasa dan kita hampir saja <coughs> masuk ke dalam bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan ini salah satu di antara hikmah puasa. Di antara manfaat dan faedah dari puasa. Itu disebutkan dalam hadis ini. Sungguhnya perumpamaannya, perumpamaan orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa khulufu famis sa'imi indallah kata Rasulullah bau mulutnya atau bau nafasnya orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada bau bau misik dan bau kasturi Hey, maka diibaratkan oleh Allah SWT di sini oleh Rasulullah yaitu Nabi Yahya mengatakan sungguhnya perumpamaan orang yang berpuasa atau perumpamaannya orang yang berpuasa di sini rajulin adalah bagaikan atau seperti seorang ma'ahu suratun min miskin dia memiliki suratun min miskin minyak wangi berupa misik fi isabatin yang dia itu berada dalam sebuah isabah kelompok manusia kullu kullihim kulluhum yajidu rihal miski semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut dia mencium bau misik padahal yang membawa cuma satu orang ibaratnya orang yang berpuasa maka manfaatnya bukan hanya kepada orang yang berpuasa saja tetapi juga kepada orang-orang yang yang ada pada pada masyarakatnya. Ini. Makanya di antara faedah orang yang berpuasa itu bukan hanya kepada dirinya sendiri sebenarnya, tetapi kepada orang lain. Ya ini manfaatnya, faedahnya itu bukan kepada dirinya saja. Oleh karena itu bulan Ramadan di mana manusia mereka berpuasa, maka faedahnya itu sangat besar bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan dengan keutamaan, sehingga kita merasakan ketentraman di bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman akan merasakan ketentraman di bulan Ramadan melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus dahaga, tapi jika seorang dia itu dalam keadaan beriman kepada Allah, dia akan merasakan kenikmatan ini. Kenikmatan eh, bulan Ramadan. Demikian juga orang yang tidak mampu berpuasa, dia pun juga akan merasakan keindahan bulan Ramadan. Orang yang tidak mampu berpuasa dia juga mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan atau bulan puasa. Ini dikatakan di sini semuanya merasakan bau wanginya minyak ini tadi. Kita ini walaupun tidak memakai minyak tapi mencium bau yang wangi kita juga merasakan kenikmatannya. Rasakan enak. Hei. Wa amarakum bisadaqah. Perintah yang ke <clears throat> berikutnya adalah perintah aku perintahkan kepada kalian untuk sedekah. Fa inna masalah dzalik. Diberikan perumpamaan lagi. Ini banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sungguhnya perumpamaannya kama sali rajulin adalah ibaratnya seperti seseorang. Dan ini salah satu di antara hikmah dan faedah dari sodakoh. Faedah dan hikmah dari sodakoh. Yang sebenarnya faedahnya adalah sangat besar. Justru bukanlah seorang itu ketika melepaskan sodakoh dia kehilangan harta. Tapi justru dia kemudian eh, harta itulah yang dia sodakohkan itulah yang masih tersisa pada dirinya. Sebenarnya hartanya seseorang yang disedekahkan itulah sebenarnya yang yang tetap ada pada dirinya. Bukan harta yang tersimpan pada dirinya. Sehingga harta yang disedekahkan itulah sebenarnya yang ter, tersisa. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Dalam satu riwayat memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing lalu kemudian memerintahkan untuk mensedekahkan kambing tersebut. Lalu Rasulullah SAW datang setelah disembelih dan kemudian disedekahkan kambing tersebut yang tersisa sebagian dari <clears throat> kambing ini tadi. Disebutkan dalam satu riwayat hanya tersisa salah satu kakinya saja atau salah satu eh, <clears throat> salah satu sampilnya. Nah ini pahanya. Lalu kemudian Rasulullah datang dan bertanya, Bagaimana dengan kambing yang tadi diperintahkan oleh Rasulullah? Maka sahabat tersebut menjawab, tidak tersisa kecuali <clears throat> sambilnya saja katisnya saja maka kata Rasulullah SAW semuanya itu tersisa kecuali sambilnya karena katif itulah yang dimakan oleh para sahabat dan tidak disedekahkan yang lainnya disedekahkan maka Rasulullah SAW mengatakan semuanya tersisa kecuali hanyalah hanyalah katifnya karena semua yang disedekahkan tersebut itu akan ditumbuhkan oleh Allah dan akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada orang yang mensedekahkan. Jadi kalau kita mensedekahkan harta kita, maka ibaratnya kita sebenarnya menyimpan. Menyimpan harta yang kita sedekahkan. Adapun yang kita sisakan, kita belanjakan untuk diri kita, maka itulah yang hilang dari kita. Musnah dari kita. Dan bahkan itulah yang akan menjadi bumerang kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka justru yang disedekahkan itulah yang tersisa untuk kita. Semakin banyak kita bersedekah, sebenarnya semakin banyak simpanan kita. Maka diumpamakan di sini <clears throat> bahwasanya perumpamaannya adalah seperti seorang asarahul adu. Dia ditawan oleh musuh Fasaddu yadaihi ila unukihi. Maka dia ini ditawan dan kemudian diikat kedua tangannya di lehernya di tengkuknya wa qaddamuhu dan tawanan ini kemudian diajukan liyud liyadribu unukahu kepada penguasa atau kepada musuh tersebut untuk dipenggal lehernya. Diikat untuk dipenggal lehernya. Wa lahum maka berkata kepada mereka tawanan ini, "Halakum an aftadi nafsi minkum?" Apakah kalian bersedia untuk menerima tebusan diriku untuk kalian faja'ala yaftadi nafsahu maka mereka menerima dan ia pun mulai menebus dirinya minhum dari mereka itu bil qalili wal kasir dengan sedikit ataupun banyak hatta fakka nafsahu sampai dia itu bisa membebaskan dirinya dari tawanan dan dari ancaman pemenggalan ini tadi ibaratnya apa di sini orang yang bersodakoh itu sebenarnya membebaskan dirinya dari api neraka. Orang yang dia itu mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia itu membebaskan dirinya dari harta tersebut, dari akibat dia menyimpan harta. Justru seorang yang dia menyimpan hartanya bukan untuk kepentingan sedekah walaupun sebagian saja di antaranya, maka sebenarnya dia ini telah mempersiapkan dirinya bahan bakar api neraka untuk dirinya sendiri. Orang yang menyimpan hartanya tidak disedekahkan, tidak dizakati, eh, maka ibaratnya dia itu sebenarnya telah menyimpan bahan bakar untuk dirinya sendiri pada hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Sehingga harta itu bisa jadi menjadi penolong dirinya penebus dirinya pada hari kiamat jika dia mensedekahkan atau sebaliknya itu akan menjadi bahan bakar api neraka yang akan membakar dirinya. Nah ini dan ini adalah makna yang ada disebut di dalam Al-Quran. yang ada disebut dalam Al-Quran tentang orang yang alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Ini. Orang yang menimbun emas dan perak kemudian tidak menginfakkannya fisabilillah maka dia itu akan ditimpakan dijadikan bahan bakar emas dan perak itu di neraka nanti pada hari kiamat akan ditimpakan dan di uh, <clears throat> dijadikan uh, meleleh dibakar dan kemudian diminumkan kepadanya ini perumpamaan orang yang uh, yang tidak tidak melakukan sodakoh tidak berinfak Kemudian disebutkan wa amarakum perintah yang berikutnya wa amarakum bidzikrillahi katsira. Aku perintahkan kalian untuk berzikir dengan banyak. Wa inna masalah dzalika dan sungguhnya perumpamaannya perumpamaan zikir kepada Allah SWT kama salirojulin adalah ibaratnya seperti seorang tolabahul adu sira'ah dia ini dicari dikejar oleh musuh dikejar oleh oleh musuh fi asarihi dan dia itu diikuti jejaknya oleh musuh orang kalau sudah diikuti jejaknya ini sulit untuk apa untuk lari karena dia akan dikejar dan di, diketahui ini ibaratnya seorang yang dia itu eh, <clears throat> perumpamaan orang yang berpikir. Dia itu ibaratnya dikejar oleh musuh. Fi asarihi di belakangnya fa'ata hisnan hafina. Ketika dia berzikir kepada Allah, maka ibaratnya dia seperti masuk ke dalam suatu benteng yang sangat kokoh. Benteng yang sangat kuat. Inilah bentengnya seorang muslim. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahassana fihi maka dia pun terlindungi di dalamnya. Wa innal abda dan sungguhnya seorang hamba itu ahsana ma yakunu minasyaitan paling terlindungi dari setan. Dia ini paling aman. Dia ini paling terbentengi dari setan. Idza kana fi dzikrillah jika dia itu berada dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna apa? Mana zikir. Karena zikir itu sebenarnya manfaatnya adalah kepada diri sendiri. Nah ini. Zikir itu bukanlah kemudian Allah membutuhkan, tapi hambalah yang sebenarnya membutuhkan zikir untuk dirinya. Kala kalau Rasulullah SAW maka Al Hajj mengatakan Rasulullah bersabda setelah itu, Wa ana amurukum bi khamsin. Aku pun memerintahkan kalian lima hal telah menyebutkan tentang perintah Allah SWT kepada Yahya bin Zakaria lalu Rasulullah SAW juga aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian amurukum aku perintahkan kepada kalian dengan lima hal Allahu AMARONI bihinna Allah telah memerintahkan aku untuk <clears throat> beramal dengannya yang pertama al-jamaah yaitu iltizam dengan al-jamaah. Ini menunjukkan pentingnya. Ini hadisnya panjang sekali. Ya, ini tetapi di sini faedah sangat besar. Al-jamaah yang pertama yaitu <clears throat> kalian itu iltizam dengan al-jamaah. Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah makna al-jamaah. Bukan sekedar jamaah saja, bukan jamaah salat. Al-jamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu al-jamaah dalam hadis yang lainnya disebutkan ketika ditanya tentang al-jamaah Rasulullah menjawab dengan jawaban ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi yaitu apa yang aku dan para sahabatku ada di di atasnya dan al-jamaah juga berarti iltizam yaitu berpegang dengan jamaah kaum muslimin, tidak keluar atau tidak memberontak kepada imam atau kepada penguasa yang muslim atau penguasa yang <clears throat> yang dikuasakan oleh Allah SWT kepadanya penguasa walaupun dia adalah penguasa yang zalim tetap dia itu beriltizam tetap seorang itu tidak memberontaknya tidak menentangnya Eh, ini tidak me <clears throat> tidak menentang kekuasaan mereka. Ini makna al-jamaah. Akan tetapi makna al-jamaah yang lebih mencakup adalah yang pertama, yaitu seorang berada di atas kebenaran walaupun seorang itu sendirian. Itulah al-jamaah. Inilah makna yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sehingga makna al-jamaah yang disebutkan Rasulullah yaitu apa saja yang sesuai di atas kebenaran walaupun sendirian. Walaupun hanya sendirian tapi yang penting adalah seorang berada di atas kebenaran. Inilah al-jamaah. Wassam wa ta'ah mendengar dan patuh wal hijrat wal jihad fi sabilillah. Hijrah jihad fi sabilillah fa innahu man kharaja minal jamaah karena sungguhnya orang yang keluar dari jamaah qaidah syibrin sejengkal saja faqad khala'a ribqatal islam maka sebenarnya dia telah melepaskan ribqatal islam ikatan islam telah melepaskan ikatan islam min unuqihi dari lehernya illa an yuraji'a kecuali jika dia kembali illa an yuraji' wa man da'a bi da'wa jahiliyatin dan barang siapa yang dia menyeru dengan seruan jahiliyah dia menyeru kepada seruan selain ini tadi yang diperintahkan oleh Allah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka fahuwa min jusai jahannam maka dia itu termasuk buih jahannam coba bayangkan di sini ancamannya ancamannya Allah Subhanahu wa taala maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun dia salat, walaupun dia salat ber, berpuasa dan salat?" Kata Rasulullah, "Walaupun dia itu salat, walaupun berpuasa, wa zama annahu muslim, walaupun dia menyangka dirinya muslim." Fada'ul muslimina bi asma'ihim. Serulah kaum muslimin itu dengan nama-nama mereka. Alama sammahumullahul muslimin. Sebagaimana Allah menamakan mereka kaum muslimin al-mu'minina ibadallah kaum mu'minin hamba-hamba Allah SWT ini <clears throat> maka di sini kita bisa mengambil hadis ini faedah yang sangat besar bahwasanya para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah SWT dengan perintah dan banyak di antara perintah-perintah Allah SWT rukun-rukun perintah Allah SWT yang disampaikan kepada para nabi adalah sama. Yaitu yang pertama, yang paling inti adalah ibadah kepada Allah SWT. Dan meninggalkan kesyirikan kepadanya. Dan ini adalah merupakan inti seluruh ajaran para nabi dan rasul tanpa kecuali. Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini <clears throat> di dalam tafsir Ibnu Katsirnya di dalam makna ayat yaitu dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhan nasu rabbakum wahai sekalian manusia menyembahlah kalian kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan orang-orang sebelum kalian menciptakan kalian dan manusia sebelum kalian agar supaya kalian itu bertakwa. Lalu Allah mengingatkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah lah yang telah menciptakan kalian, menjadikan bagi kalian bumi ini hamparan, firas. Ibaratnya firas adalah tempat tidur. Nah, ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Wassama'a bina'a dan langit itu ibaratnya adalah atap kalian. Wa anzala minas sama'i ma'an dan Allah itu menurunkan dari langit air fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum lalu Allah kemudian mengeluarkan dengan air hujan tadi berbagai macam buah-buahan dari dalam bumi rizqan lakum sebagai rezeki bagi kalian fala taj'alu lillahi andada maka janganlah kalian itu menjadikan lillahi andada Janganlah kalian itu menjadikan di samping Allah di sisi Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun padahal kalian mengetahui kalian mengetahui Allah itu tidak ada tandingan. Kalian mengetahui bahwasanya Allah SWT satu-satunya yang berhak disembah. Allah SWT satu-satunya yang menciptakan kalian. Ini hadis atau ayat yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, dan ini adalah ayat yang pertama yang berisi perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah. Eh, ayat sebelumnya bercerita tentang berkisah tentang bagaimana orang yang mukmin, orang yang kafir. Sampai pada ayat ini Allah kemudian mengatakan, "Oh budu rabbakum." Ini perintah pertama di dalam surat Al-Baqarah. Dan bahkan sampai surat yang <clears throat> menyebutkan atau ayat pertama di dalam Al-Quran dalam urutan Al-Quran Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah ini perintah yang pertama yaitu menyembahlah kalian kepada Rabb kalian disebutkan oleh para ulama di antara uh, di antaranya Ibnu Katsir Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah taala ayat ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bahwasanya sejak dari surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah masuk maka surat atau ayat pertama yang berisi perintah adalah ayat ini. Ya ayuhan su'budu budu rabbakum. ini menyembahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini di antara sir rahasia di ayat ini disebutkan oleh para ulama dia ya Ibnu Qayyim di antaranya ini rahasianya. Nah ini <clears throat> yaitu perintah yang paling penting dan paling utama di dalam Al-Qur'an dan inti sari dari Al-Qur'an. Termasuk inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. <coughs> Baik, insyaallah uh, <coughs> jam berapa ini? 5 menit lagi. Tapi insyaallah sampai di sini. <coughs> Gak ada pertanyaan. Ya. Maknanya. Iya. Iya. <clears throat> Ayat ini yaitu surat atau surat ini Al-Ma'un yaitu perintah Allah SWT yang berisi tentang eh, <clears throat> perintah Allah SWT untuk <clears throat> memberikan perhatian kepada fakir dan miskin, kepada anak yatim. Maka Allah SWT menyebutkan celaka. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kenapa Allah menyebutkan justru celaka bagi orang yang sholat? Wailul lil musallin. Kenapa tidak menyebutkan yang lainnya? Sampai-sampai ayat ini dipakai misionaris. Dipakai misionaris untuk apa? Untuk mengajak manusia keluar dari agamanya dengan surat Al-Maun salah satunya. Yaitu apa? Al-Qur'an hey, eh, Al-Qur'an saja itu mencela atau mengatakan wail itu kepada orang yang yang sholat. Hei, eh, Coba bayangkan, orang yang sholat itu dikatakan apa? Raka orang yang sholat dipotong sampai di sini. Tetapi kita lanjutkan. Celakanya bagi orang yang sholat itu apa? di hum yura'un wa naunang maun Yaitu orang-orang yang yura'un. Kita berhati-hati di sini. Yaitu orang yang riak. Yura'un dalam sholatnya Sholat dipamerkan, dibanggakan kepada orang lain. Kita ini sholat untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kita bangga-banggakan. Sholat kita ini ditujukan kepada Allah SWT. Ria adalah termasuk amalan yang sangat bahaya bagi manusia. Ria dalam apa saja? Allah SWT di sini tidak menyebutkan yura'una fi salatihim alladzina hum yura'un ini mutlak yaitu orang-orang yang dia itu berbuat riak terutama dalam salatnya yura'un orang yang berbuat riak dalam salatnya ataukah yang lainnya makanya kita ini senantiasa jangan sampai kita ini walaupun banyak salat ini banyak menunaikan salat tapi jangan sampai kita ini berbuat riak dengan salat kita. Tidak boleh kita memamerkan. Oh itu orang itu tidak pernah salat tahiyatul masjid. Orang itu tidak pernah salat duha. Orang tidak pernah salat lain. Saya ini senantiasa salat lain, senantiasa salat ini dan sebagainya. Saya tidak pernah telat salat saya. Ini orang ini kita tidak perlu mencela orang lain untuk apa? Untuk uh, untuk mencelanya. Adapun al-maun menghalangi al-maun. Ini ada beberapa tafsir dalam makna al-maun. Sebagian ulama mengatakan al-maun adalah barang-barang yang remeh. Orang itu kalau dimintai orang sesuatu yang remeh, maka dia kalau menghalanginya dari orang lain, maka ini termasuk di dalam al-maun. Hey. Yaitu barang-barang atau apa saja yang sebenarnya mudah untuk diinfakkan. Orang biasa mengu memberikan kepada orang lain. Kalau dia menghalanginya untuk orang lain, apalagi kepada fakir miskin atau kepada anak yatim, maka ini dia akan <clears throat> akan mendapatkan celakanya. Menghalangi apa yang kita kita miliki sementara orang lain membutuhkannya. Baik, ini apa di antara mana? <clears throat> Satu,